Pada pertemuan sebelumnya dijelaskan tentang hukum memakai cincin begitu juga ikatan-ikatan dan yang semisalnya untuk raf'il bala mengangkat bala atau mencegah bala mengangkat bala kalau bala itu sudah tertimpa pada seorang dan dia ingin mengangkatnya, menghilangkannya. Daf'ul bala mencegah sebelum bala tersebut datang dan jelaskan tentang hukumnya seandainya seseorang yang memakai cincin atau ikatan-ikatan tersebut dia meyakini berkeyakinan bahwasanya yang bermanfaat dan yang mencegah mudarat adalah apa yang dia pakai berupa cincin, ikatan-ikatan atau selainnya, maka ini termasuk dalam kesyirikan syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam karena dia menjadikan manfaat dan mudarat yang ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Dan yang kedua, seandainya dia berkeyakinan bahwasanya yang bermanfaat yang mengangkat bala atau mencegah bala di sini adalah Allah Subhanahu wa taala dia tidak memiliki keyakinan bahwasanya yang mengangkat bala atau mencegah bala ini adalah cincin yang dia pakai. Dia tidak memiliki keyakinan tersebut. Atau ikatan benang-benang yang dia kenakan. Atau yang misalnya. Maka eh, dia hanya atau dia hanya meyakini ini hanya sebagai sebab saja. Dengan sebab inilah Allah mengangkat bala. Maka dia telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Dia berusaha dengan sesuatu dengan melakukan sebab-sebab yang pada asalnya bukan sebab maka dia terjatuh pada kesyirikan yaitu siri asgore syirik kecil dan bukanlah kata-kata syirik kecil ini berarti kita meremehkan dan menyepelekan arti sebuah kesyirikan karena kecil dibandingkan dengan syirik besar akan tetapi syirik kecil kalau dibandingkan dengan dosa-dosa besar yang lainnya dia termasuk min akbaril al sabair termasuk dosa besar yang paling besar yang harus kita waspadai. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya syirik kecil ini walaupun pelakunya kalau seandainya mati dalam keadaan membawa syirik kecil ini dia tidak kekal di neraka akan tapi banyak dari kalangan ulama yang mengatakan bahwasanya dia tidak diampuni dosanya karena kesyirikan ya Dikarenakan pengumuman firman Allah Subhanahu wa taala innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Sebagian ulama memahami kesyirikan di sini termasuk syirik besar dan juga termasuk syirik kecil. Maka sangat berbahaya perkara syirik kecil ini. Tidak kita melihat kepada namanya bahwasanya adalah kecil, yang itu besar. Tapi kita lihat bahaya yang ditimbulkannya. Bahwasanya ini adalah apa? Perkara yang sangat besar, lebih besar dari apa? Dosa-dosa besar yang lainnya. Dan pada kesempatan kali ini ada perkara yang ingin saya jadikan poin yang penting pada pertemuan kita malam ini yaitu masalah menjadikan sesuatu sebagai sebab. Terdapat kaidah yang berlaku yang ma'ruf di kalangan para ulama bagaimana telah dia syaratkan bahwasanya menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab ini termasuk dalam ya, perkara syirik asghar. Sesuatu yang pada asalnya bukan sebab kemudian dijadikan sebagai sebab maka ini adalah termasuk dalam perkara syirik asghar, syirik kecil. Bagaimana yang disyaratkan sebelumnya seorang yang mengambil atau menjadikan cincin sebagai sebab diangkatnya bala darinya tanpa ada kaitan yang erat yang jelas antara apa yang dia pakai berupa cincin dengan bala yang menimpa pada dirinya ini menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab dan sesuatu dikatakan sebab atau untuk mengetahui bahwasanya sesuatu itu adalah sebab sehingga kita bisa berusaha boleh berusaha dengannya disebutkan di situ ada dua cara yaitu dengan cara cara ini dengan cara ini apakah itu dalam kitabullah atau dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-habbatus sauda unikul tidak Obat bagi segala penyakit bahwa habbatus sauda ya, obat dari segala penyakit. Maka kita ketahui bahwasanya habbatus sauda ini adalah sebab yang syar'i yang disyariatkan untuk kita menjadikannya sebagai sebab. Dan cara yang kedua untuk mengetahui sesuatu itu sebagai sebab adalah dengan apa? dengan cara tajribah. Hmm. Yaitu sesuatu itu ma'ruf bahwasanya dia adalah sebab. Nah, seorang minum obat sakit kepala untuk menghilangkan sakit kepalanya. Ini adalah sebab. Seorang ya, dia makan supaya hilang laparnya. Ini adalah sebab yang diizinkan. Ada pun sebab yang tidak memiliki ya, pengaruh yang jelas. Tidak memiliki kaitan antara sebab dengan akibat, maka ini tergolong apa? Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Perlu diingatkan di sini kenapa? Karena banyak sekali mereka yang memakai ya cincin-cincin atau secara umum kita katakan jimat karena ini termasuk dalam perkara tamimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asnaq." Barang siapa menggantungkan tamimah bahasa kitanya jimat secara umum apakah ditempelkan digantungkan di rumah-rumah atau di toko-toko supaya dagangannya laris atau di kendaraan di kendaraan supaya ya, kendaraannya aman dari kecelakaan kalau digantungkan di rumah supaya aman dari kecurian digantungkan kepada anak-anak kecil misalnya supaya aman supaya terhindar dari mara bahaya maka semua ini termasuk dalam kaidah ini menjadikan sesuatu yang bukan sebagai sebab sebagai sebab. Akan tetapi banyak perkara ini disalahartikan atau disalahpahami oleh kaum muslimin. Mereka beranggapan bahwasanya yang termasuk kesirikan kalau seandainya dia memiliki keyakinan bahwa yang bermanfaat adalah benda tersebut. Sehingga sering terdengar bahwasanya mereka menggantungkan jimat adalah sebagai bentuk ikhtiar mereka, bentuk usaha mereka. Adapun semuanya perkaranya diserahkan kepada Allah. Seolah-olah eh, mereka terbebas dari bahaya kesirikan. Kita tidak meyakini bahwasanya ini adalah uh, jimat yang bermanfaat, akan tapi sebagai sebab saja. Sering sekali terdengar yang demikian menjadikan perkara ini yaitu menggantungkan jimat-jimat ini sebagai bab ikhtiar. Maka perlu dijelaskan tentang faedah ini menguasai sesuatu yang bukan sebab kemudian dijadikan sebab ya, maka ini termasuk syirik aswar dan sebab dikatakan sebagai sebab kalau ya, dikatakan bahwa oleh syari syariat kita bahwasanya dia adalah sebab ini cara yang pertama cara kedua kalau dia memang dikenal diketahui dengan cara tajribah nah, bahwasanya ini adalah sebab memiliki pengaruh yang nyata terhadap akibat yang ditimbulkannya. Maka ini baru boleh dikatakan sebab. Tapi kalau tidak ada kaitannya, apa hubungannya antara jimat yang digantungkan kemudian dengan maling yang tidak mau masuk kepada rumah ke dalam rumah tersebut, apa hubungannya? Tidak ada hubungan yang nyata, tidak ada pengaruh yang nyata. Apa hubungannya antara dagangan yang laris dengan jimat yang digantungkan dalam rangka melariskan dagangan tersebut? Tidak ada hubungannya. Maka ini ya, menjawab subhat atau pertanyaan banyak orang tentang perkara ini yaitu perkara menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab sehingga tidak ada alasan bagi mereka yang mengatakan ini adalah babul ikhtiar. Ikhtiar saja. Ya. Sebagai usaha saja. Tetap mereka minimalnya ya, terkena syirik aswar. Pada perkara ini ada dua pilihan. Kalau dia meyakini bahwasanya Allah yang memiliki manfaat. Sementara apa yang dia gantungkan berupa jimat adalah sebab, maka dia terjatuh pada syirik aswar. Kalau dia berkeyakinan lebih parah bahwasanya yang memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat, menolak mabarat adalah jimat-jimat yang dia gantung, maka dia terjatuh pada syirik akbar. Terjatuh dia di antara dua perkara kesyirikan antara syirik Akbar dan syirik akbar. Sebelum kita tutup, ada perkara yang penting juga yang perlu disampaikan tentang sebab ini. Ada tiga hal yang harus kita perhatikan di dalam kita berusaha, di dalam kita mengambil sebab, Perkara yang pertama, apakah sebab tersebut adalah sebab yang diizinkan atau tidak? Ya, baik oleh syar'i ataupun secara kebiasaannya. Maka ini sudah kita jelaskan pada sebelumnya. Kalau dia mengambil sesuatu yang bukan sebab sorry sebab, dia terjatuh pada syirikan. Perkara yang kedua bahwasanya sebab atau usaha yang kita lakukan bukanlah menjadikan dijadikan sebagai sandaran utama kita. Kita diperintahkan untuk berusaha. Kita diperintahkan untuk mengambil sebab-sebab, melakukan sebab-sebab. Tapi apa yang kita usahakan? Apa yang kita lakukan berupa sebab-sebab bukanlah menjadi sandaran utama kita dalam keberhasilan atau kegagalan. Tetap semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan melakukan sebab, ada punya menentukan berhasilnya atau berhasil atau tidaknya suatu perkara adalah Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga, adalah sekuat apapun sebab semantap apapun usaha yang kita lakukan maka ini tidak lepas dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita sudah melakukan suatu usaha dan kita sudah memperkirakan bahwasanya eh, peluang untuk gagal adalah sekian persen, yaitu sedikit saja. Tapi ternyata takdir Allah mengatakan lain. Bahwasanya kita telah ditakdirkan untuk gagal. Maka kita beriman pada takdir Allah. Dan orang yang beriman terhadap takdir Allah dia akan merasa tenang hatinya. Kalau dia mendapatkan suatu kegagalan, dia kembalikan bahwasanya adalah apa yang telah ditakdirkan. Sehingga terlepas dia dari sifat putus asa. Kalau dia mendapatkan suatu keberhasilan, dia perkembalikan bahwasanya ini adalah yang ditakdirkan oleh Allah kepadanya. Sehingga pak Dia terlepas dari sikap takabur, sikap sombong bahwasanya ini adalah berkat kehebatan dia, berkat usaha dia. Akan tapi kalau dia beriman pada takdir Allah, dia mengatakan alhamdulillah ini yang telah ditakdirkan kepadanya. Maka ini perkara-perkara yang wajib kita perhatikan dalam perkara sebab ini Wallah taala alam Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.